Dan telah bapak yang kami hormat yang kami muliakan para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah subhanahu wa ta'ala masih mengumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini yang mana mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi mukaddimah kita bisa berkumpul bersama baginda Rasulullah kelak di surga amin amin ya rabbal alamin Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan para tabiatnya dan mudah-mudahan kita selaku umat yang bisa mendapatkan syafaat khusus dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik sebagaimana biasa di 10 hari terakhir bulan Ramadan kita terbiasa mengikuti kegiatan i'tikaf penggapai Lailatul Qadar bersama Majlis Al-Bahjah yang mana Allah dengan acara akan diawali dengan tausiah bersama guru kita semua Buya Yahya kemudian setelahnya kita akan bersama-sama melaksanakan sholat tasbih berjamaah hingga selesai dan dilanjut dengan pembacaan zikir hudul fatih dan diakhiri dengan doa serta munajat bersama baik sebelum kita menyimak untayan mutiara yang, yang akan disampaikan oleh guru kita semua Buya Yahya terlebih dahulu marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat amin amin ya rabbal alamin Baikkan langsung saja kepada guru kita semua Buya Yahya dengan segala hormat kami persilahkan. Dhamma salli ala sayyidina Muhammad. Dhamma salli ala sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala nabi Muhammad. أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو أن اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو يا كريم أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الرحمن الرحيم التواب الغفار الغفور وصلاة الله وسلامه على الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام على الرؤوف الرحيم حبيبنا سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا ويا غفير الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر الايوب استر العيوب يا علام الهيوب ببركة الحبيب المحبوب اخسر يعني يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد kami cintai, kami muliakan para hamba-hamba terpilih Hamba-hamba yang terpilih di malam hari ini Dipilih oleh Allah untuk bisa berkumpul di masjid ini Dan harus kita yakini Yang memudahkan langkah kita ke tempat ini adalah Allah Yang menjadikan hati kita berkeinginan ke tempat ini adalah Allah harus kita yakini kalau kita dipilih oleh Allah agar kita bisa terus bersyukur dan bersyukur sungguh tidak ada satu hamba yang bisa melakukan satu sujud kecuali karena Allah hendaki kebaikan untuk hamba tersebut tidak ada hamba yang bisa berderma satu rupiah kecuali Allah kehendaki kebaikan biarpun seorang hamba itu sehat seger buker sehat belum tentu dia bisa melakukan sujud satu kali pun karena yang diperkenankan sujud kepada Allah hanya hamba yang dicintai oleh Allah termasuk yang diperkenankan berkumpul di tempat ini adalah hamba terpilih oleh Allah semoga kita bisa istiqomah dan Allah benar-benar menjadikan kita adalah ahli Allah ahli Allah rindu beribadah jauh dari maksiat hingga kelak kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga punya hajat khusus di malam-malam seperti ini datang ke tempat ini. Ada hajat Lailatul Qadar, ada hajat pengampunan, ada hajat pengkampulan hajat-hajat kita. Dan tepat telah telah terkumpul di waktu seperti ini waktu pengkabulan di hari biasa saja di jam-jam seperti ini dianggap sebagai malam-malam dikabul doa itu hari biasa bagaimana jika ini digabungkan dengan malam Ramadan artinya di malam ini adalah kita berada di dalam kebaikan di dalam kebaikan kebaikan di malam hari kebaikan di malam separuh akhir kebaikan di bulan Ramadan dan semoga di dalam ya, kebaikan kita ini di dalam Lailatul Qadar insyaallah kita minta kepada Allah pada pertemuan yang lalu tadi malam kita sudah mencoba membawa diri kita memasuki wilayah persiapan menuju kepada Allah kami ulas sedikit yaitu wilayah taubat seperti kalau kita ingin menghadap seseorang yang sangat kita hormati, kita hargai kalau kepada manusia kita akan berbenah paling tidak pakai baju yang pantas mandi dulu dan seterusnya minyak wangi ini kita menghadap kepada manusia sesama makhluk bagaimana kita mencari ridho maka hendaknya kita juga harus bersih diri mencari ridho Allah bersih diri semalam kita membahas masalah qaddimah taubat mari kita taubat kata Imam Haddad kalau ingin menuju kepada Allah syarat pertama dan utama adalah masuk wilayah tobat dulu bersih diri baru setelah itu langkah layak kita untuk melangkah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala menuju kepada Allah kepada Allah dengan dosa-dosa tidak akan sampai bahkan dosa itulah yang menghalangi kita sampai kepada Allah dosa itulah yang menjadi sebab kita semakin tidak kenal Allah dosa itulah yang menjadi sebab hati kita semakin mati maka harus tobat ini harus dan harus dan terus menerus tidak ada hentinya bukan sekali tobat lalu selesai tidak innallaha yuhibbut tawwabin Allah senang dengan orang yang bertobat harus terus meningkatkan tobat dan tobat kalau sudah seseorang itu bisa bertobat sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan maka ketahuilah akan diampuni oleh Allah maka sungguh amat bodoh jika ada seorang hamba yang sudah tahu dirinya banyak dosa sementara Allah sudah membuka pintu maaf kenapa tidak masuk ke pintu maaf apakah nunggu dikagetkan ajalnya tiba kalau sudah ajal tiba lalu belum sempat memohon ampun kepada Allah maka ketahuilah di alam barzah dosa-dosa itu akan datang dosa-dosa itu akan menakutkan di alam barzah belum lagi nanti di saat dibangkitkan dari alam barzah dia akan dikiring di padang mahsyar maka ketahuilah dosanya akan menjadikan beban di saat dia berjalan di padang mahsyar sehingga menjadi perjalanan di padang mahsyar semakin, semakin lambat semakin lambat semakin lambat dan akan menjadikan beban berat di saat menyeberang siratal mustaqim sehingga akhirnya pun masuk ke neraka jahanam akan tapi ingat sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba kalau sudah memohon ampun kepada Allah ketahuilah akan dihapus oleh Allah sehingga masuk alam barzah tidak punya dosa biarpun semula dia punya dosa diampuni oleh Allah dan setelah itu dia akan masuki alam barzah tanpa ada rasa takut dan semoga kita golongan hamba-hamba semacam ini dan ingat pengampunan Allah sangat mudah pengampunan Allah sangat mudah Semalam kita bahas tentang penyesalan akan dosa-dosa kita kepada Allah. Yang susah adalah pengampunan dari bangsa manusia. Makanya jangan sampai kita hanya memperbaiki amal baik tapi kita tidak berusaha untuk menghentikan kemaksiatan. Artinya seperti kita membangun tapi kita pun juga siapkan orang yang menghancurkan bangunan kita. Kapan selesai? kita mengisi panci tapi bocor tidak pernah kita tambal kapan akan bisa penuh orang yang hanya berbuat baik tapi tidak pernah memikirkan tentang kemaksiatan-kemaksiatan yang ia lakukan bisa saja pada akhirnya nanti nol bahkan mungkin minus dia menghadap kepada Allah seolah-olah dengan amal baik akan tapi amal baiknya telah habis karena terlambat banyak dosanya jadi sekarang dalam irama tobat tobat kita akan mencoba merenungi dosa-dosa dan tidak bisa kita selesai dalam merenungi dosa ini akan tapi mari kita belajar merenung jadi ibadah itu begini ya ibadah itu jangan hanya sujud rukuk dan sholat kita akan menjadi tertipu kalau hanya fokus ibadah seperti itu henti jadi ibadah alangkah banyaknya orang ahli sholat ahli baca Quran tapi menyakiti orang lain dan pernah disebutkan oleh Nabi Inam ra'atan tudkaru bi kathrati sholati wasiyami. Ada seorang perempuan disebut kalau dia adalah ahli ibadah, ahli puasa, ahli salat. Kalau bicara tentang salat hebat. Bicara tentang puasa Masya Allah dia jago puasa, jago salat malam. Salat malam tidak pernah terputus, puasa siang hari enggak pernah terputus. Mengagumkan para sahabat Nabi. Sahabat Nabi kagum dengan cerita itu. Akan tapi yang bercerita tersebut melanjutkan. Akan tapi ya Rasulullah, dia punya kebiasaan kalau ngomong sama tetangganya nyakit suka nyakiti tetangga ya Rasulullah nyakiti tetangga spontan Nabi menjawab la khaira fiha tidak ada kebaikan bagi wanita tersebut innaha min ahli nari dia ahli neraka seolah-olah dia berbuat baik akan tapi dia telah hancurkan amalnya dengan menyakiti orang lain alias berbuat dolim al-dhulmu kedoliman akan menghabiskan pahala kita karena orang kita dolimi akan ngerokoti akan diambilkan pahala kita diberikan kepada orang yang kita dolimi lah maka dari itu kita perlu merenung saat ini jadi ibadah itu bagi tiga tolong yang pertama kalau seandainya kita punya kesempatan di dalam setiap malam itu kita bangun satu malam bagi tiga 20 menit, 20 menit, 20 menit 20 menit ibadah seperti yang selama ini dilakukan melakukan sholat, berzikir, membaca Al-Quran kemudian 20 menit berikutnya apa? 20 menit berikutnya adalah merenung ini yang dikatakan oleh Qadiyat tafakur sa'akhir min ibadah di sana merenung sesaat itu lebih bagus daripada ibadah setahun karena apa? renungan inilah yang menjadikan ibadah kita benar renungan inilah, inilah yang menjadikan kita jauh dari maksiat merenung makanya kami harap ini, ini merenung bahkan renungan kita saat-saat seperti ini ini lebih bagus daripada rokaat-rokaat yang kita dirikan karena dengan renungan inilah dosa kita akan terhindari. Amal baik akan kita tingkatkan. Termasuk merenung adalah belajar. Jadi setiap malam sisihkan waktu untuk merenungi. Merenungi urusan kita dengan Allah, merenungi urusan kita dengan kakak kita, ibunda kita, kenapa kita masih membentaknya? Urusan kita dengan pembantu kita, kenapa kita kok merendahkan sekali? Urusan kita dengan anak kita. Merenung ini penting sekali. Dan jadikan ini kewajiban sehari-hari yang tidak pernah merenung tidak akan sampai kepada tujuan sama kemarin kita bicara orang bertobat bagaimana Allah akan mengampuni tobat seorang hamba kalau hamba itu menyesal yang tidak menyesal justru bikin murka Allah karena syarat tobat adalah menyesal yang tidak pernah menyesal tidak akan dianggap sebagai orang yang bertobat sampai dikatakan oleh Nabi at an-nadamatu yang namanya tobat itu adalah menyesal apakah mungkin orang itu bisa menyesal kalau dia tidak sadar akan kesalahannya dan untuk pribadi kita mengevaluasi perjalanan hidup kita itu lihat bagaimana kita dengan ibunda kita yang telah melahirkan kita kenapa masih kita sering bentak istriku yang selalu melayaniku telah melahirkan lima anak dariku kenapa aku sering kasar dengan dia kenapa kok kok kok kok, kok terus sepertiganya adalah dengan merenung baru sepertiga lagi apa ibadah kita dan lakukan seperti ini dan inilah yang dilakukan oleh para ulama Sepertiga lagi adalah apa? Memohon kepada Allah sesuai dengan renungan tersebut. Memohon kepada Allah sesuai dengan renungan tersebut. Ya kita misalnya kita setelah sadar bahasanya kita adalah jahil sama saudara. Kita tidak akur dengan saudara. Setelah itu mohon ya Allah mudahkan aku untuk menyambung silaturahim dengan saudaraku ya. Mungkin sadar seorang suami sering ngomong kasar kepada istrinya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah istriku ya Allah. Tambahkan kecintaanku kepadanya ya Allah agar aku tidak dolim kepadanya. Terus. Jadi berdoanya baru khusyuk. Sebab ada orang doa itu baca 6 lembar doa tapi nggak sadar minta apa ini. Terus mau dikasih apa? Mau mintanya nggak jelas kok. Maka perlu sadar dalam doa. Baru Allah akan kasih sadar aku minta ya Allah ini yang aku minta ya Allah jauhkan aku dari dosa ini ini kalau kita mau mau benar merenung kemudian berdoa sesuai dengan berdoa sesuai dengan renungan kita baik ini adalah lanjutan dari yang kami sampaikan pada pertemuan yang lalu sekarang kita mencoba begitu pentingnya merenung kita bicara misalnya Nabi mengatakan itu cita ibu asab'a al-mubiqat Jauhilah tujuh hal yang menjerumuskan kita ke neraka. Tujuh dosa besar, mubiqat. Di antaranya di situ disebutkan ada menyatukan Allah, ada makan apa, ada sihir, ada di antara ini. Aklu malil yatim. Contoh saja. Contoh begitu pentingnya merenung. Jangan-jangan kita termasuk dalam wilayah dosa ini tapi nggak sadar. Makan harta anak yatim. Begitu sederhananya kalimat ini. Innal ladzina yakuluna amwalal yatama dzulman innama yakuluna fi butunihim naro yang makan harta anak yatim dia seperti makan api dan dosa besar orang makan hartanya anak yatim ini ayat Al-Quran coba kalau hanya kita baca semacam ini kalau tidak kita hidupkan renungan yang dalam mungkin tidak sadar kalau kita juga berbuat dolim kepada anak yatim Siapakah anak yatim? Coba ini belajar. Tentunya nanti kita lanjutkan setelah di rumah, setelah Ramadan. Kita renungi satu demi satu siapa yang bersama kita. Contoh anak yatim, sangat jelas ayat. Akan tapi sadarkah kita kalau kita juga telah dolim kepada anak yatim? Kita renungi sekarang, coba belajar merenung. Berdolim kepada anak yatim, Masya Allah dosa besar Siapakah anak yatim? Anak yang ditinggal ayahnya dalam keadaan dia masih kanak-kanak. <clears throat> masih kanak-kanak, masih kecil sebelum balik. Itulah yatim. Dia lemah. Dan anak yatim ada anak yatim yang kaya, bapaknya kaya raya. Biarpun kaya, dia yatim, dia perlu bantuan dalam sisi pendidikannya. Ada anak yatim yang bapaknya melarat, meninggal, dia butuh pendidikan dan butuh bantuan secara materi. Apapun bentuknya, anak yatim perlu bantuan dari kita ini anak yatim lalu bagaimana macam-macam kezaliman kepada anak yatim dan apa yang menjadikan sebab orang itu kok bisa dolim kepada anak yatim kalau kita bicara sebab dulu itu lebih indah sebabnya adalah karena hati keras hati yang tidak pernah peduli coba kita renungi bahwa kalau kita berbuat dolim kepada anak yatim kalau kita berbuat dolim kepada ya-, anak yatim maka ketahuilah Allah pun bisa meyatimkan anak kita sewaktu-waktu Allah bisa menyatimkan anak kita sewaktu-waktu berhentilah dari berbuat zalim kepada anak yatim lalu bagaimana bentuk kezaliman kepada anak yatim nah sebelumnya ini kenapa orang berbuat zalim kepada anak yatim dan yang lainnya sifat zalim kepada sama manusia itu karena hilangnya syafaqah hilangnya rasa kasih di dalam hati hilangnya cinta hilangnya syafaqah sifat lembut hati lembut hati itu kalau belum menjadi watak karakter menjadi orang cuek gak sadar kita buat sebuah contoh saja mungkin kita pernah melihat kita pernah melihat suatu ketika suatu pemandangan yang unik urusan hati yang lembut kadang dimiliki orang yang tidak beriman sekalipun tapi nasib buruk kalau orang punya hati tidak lembut suatu ketika ada sebuah pemandangan di negeri kafir sebuah perjalanan kendaraan yang tidak terlalu cepat kalau cepat mungkin tidak bisa berhenti orang tidak terlalu cepat di situ ada seorang tua ada seorang tua yang ingin menyeberang jalan rupanya maju mundur maju mundur maju mundur ternyuh rasanya hati ini bukan melihat orang itu ternyata kita dikagetkan oleh seorang wanita dia bukan seorang muslimah tiba-tiba berhenti mobilnya dan keluar dari mobil dia pakai rok pendek kemudian tiba-tiba mobilnya berhenti dan keluar menyeberangkan orang tersebut dia menyisihkan waktu hanya beberapa menit untuk menyeberangkan seorang ibu agar bisa sampai ke jarang seberang itu hatinya yang hidup padahal dia tidak pernah kenal dia tidak kenal Allah karena bukan orang beriman di negeri kafir akan tapi kadang kita yang pakai kopiah pakai kerudung hati kita mati tidak pernah punya rasa seperti itu coba bahkan mungkin orang tua yang sudah agak di tengah jalan malah kita pepet ini oh malah kita mungkin ribut ini orang di pinggir jalan karena kita tidak biasa sadar hati kita ini nggak hidup untuk menolong orang lain Bagaimana, bagaimana baginda Nabi SAW melihat seorang anak kecil menangis beliau dalam sholat dipercepat sholatnya sampai orang bertanya Rasulullah kenapa sholatmu cepat aku mendengar anak kecil menangis aku tak aku tak khawatir ibunya gundah dan gelisah hati ini kalau tidak hidup repot hidupnya hati ini loh keindahan hidupnya hati ini keindahan luar biasa kita mungkin sering melihat orang sakit tapi kita hanya melihat orang sakit saja mana hati yang hidup lalu kita menyisihkan waktu beberapa menit saja kadang kita dibuai oleh nanti terlambat nanti ini berhenti sejenak untuk berikan pertolongan kepada si lemah nah tapi kalau sudah hatinya mati lihat berbuat jahat di sini berbuat jahat di situ nah kalau bicara tentang anak yatim ini sebuah contoh kita ini sering menggunakan atribut Islam zahir kita tapi batin kita jauh dari akhlak baginda Nabi bahkan mungkin atribut Islam untuk berbuat dolim ini contoh anak yatim ada nanti contoh, siapa yang bisa berbuat dolim kepada anak yatim bisa saja dilakukan oleh sebuah panti asuhan misalnya iya atribut islami tapi di situ justru sebuah perusahaan zalim kepada anak yatim ada ada orang ngurusi anak yatim piatu dengan niat yang benar membantu dengan serius dengan sungguh ada akan tapi ada juga yang menjadikan anak yatim sebagai alat untuk mencari materi lihat anak yatimnya tetap makan kerupuk nggak enak <laughs> ustadznya makan paha ayam mobilnya kontak ganti padahal hasil sumbangan untuk anak yatim hati-hati apalagi pakai anak yatim anak yatim wah kartu yang paling berharga itu sebab siapapun yang mendengar berita anak yatim terenyuh anak yatim terenyuh ini kedoliman dalam sebuah lembaga juga ada belum lagi nanti dia orang yang paling dekat dengan anak yatim ternyata berbuat tolim tanpa disadari siapakah dia ibundanya ada seorang istri suaminya meninggal dunia meninggalkan anak yatim dia lupa bahwa saja harta yang ditinggal oleh suami adalah harta dia ada dan yang banyak adalah harta anak yatim semestinya harta itu dijaga dengan baik akan tapi karena satu hal mungkin karena mungkin eh hawa nafsunya ambisinya untuk menggapai sesuatu ternyata harta anak yatim juga dihabiskan oleh seorang ibu yang seharusnya dia sangat mencintai anaknya bahkan masalah gono gini itu adalah halus ngerebut hartanya anak yatim gono gini contoh suami istri meninggal dunia sang suami punya harta banyak anggap saja hartanya 500 1 miliar meninggalkan harta 1 miliar bagaimana kisah Gono gini harta 1 miliar dibagi dulu 500 untuk sang istri baru 500 nya dibagi antara istri dan anak apakah nggak sadar seorang ibu ini sebetulnya telah rebutan dengan anaknya sementara harta suami adalah harta suami yang hendaknya dibagi antara anak dengan istrinya ada wanita keras hati semacam ini tidak sadar dia rebutan dengan siapa saat itu makanya khususnya jika ada seorang wanita tersebut mohon maaf menikah lagi seorang wanita yang menjanda berhak dia untuk menikah lagi karena halal tidak boleh ditutup buka pintu halal akan tapi waspada dan waspada jika di bawah naungannya ada harta anak yatim jangan sampai tanpa disadari memakan hartanya anak yatim dan masih banyak orang berbuat zalim kepada anak yatim kisah-kisah semacam ini kemudian juga kalau kita kembali kepada bagaimana melayani anak yatim kita pengen bahasanya melayani anak yatim itu yang maksimal kalau Nabi menyebutkan anak wakafil yatimi kahata ini aku dengan orang yang menjaga anak yatim yang merawat anak yatim seperti ini di surga menempelkan jari telunjuknya dengan jari tengah seperti ini di surga begitu dekatnya orang yang mengurusi anak yatim di surga tapi berbuat zalim kepada anak yatim neraka makanya jangan ngurusi anak yatim kecuali kita siap benar-benar dengan ilmunya siap benar-benar dengan ilmunya dan siap dengan hati kita tapi kalau kita sudah bisa merawat anak yatim lihat berjusur ke bersama Nabi dan mengurusi anak yatim menjadi sebab kelembutan hati kita ngurusi anak yatim sebab kelembutan hati disabdakan oleh Nabi yang pengen dilembutkan hatinya dekatkan kepadanya anak yatim rawat dia biayai dia dengan penuh kasih sayang dan tolong anak yatim itu jangan diyatim-yatimkan menyakiti anak yatim itu kadang-kadang halus meyatimkan anak yatim itu adalah nyakiti juga ada suatu ketika ada seorang anak kecil menangis yang lain pada main bersama yang lainnya ada satu di pojok menangis lalu baginda Nabi mendekat wahai anak kecil kenapa kau tidak bermain dengan sahabat-sahabatmu yang lain sang anak kecil menangis di hadapan Nabi ya Rasulullah mereka tadi diantarkan bapaknya dan mereka punya mainan karena dia punya bapak tapi aku tidak punya bapak tidak ada yang memberikanku mainan sehingga aku tidak bisa main dengan mereka menangis bapakmu di mana bapakku meninggal dipeluk oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu Nabi berkata apakah kau tidak senang jika aku menjadi bapakmu dan Fatimah sebagai saudarimu ya Rasulullah kau anggap aku sebagai anak iya dipeluk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang diberi hadiah oleh Nabi dilepas bersama anak-anak girang gembira karena dia merasa punya bapak maksud kami kalau ngurusi anak yatim jangan diyatim-yatimkan anak yatim kadang-kadang ngurusi anak yatim kemana bilang ini anak yatim saya ambil dulu bayi umur 2 tahun hahaha <laughs> setiap saat ketemu orang dibilang begitu ini yatim masih kecil bapaknya dia tinggal <laughs> setiap kali diingatkan dengan duka-duka itu bilang aku adalah bapaknya selesai jangan diyatim-yatimkan Nabi mengatakan aku adalah ayahmu selesai belum lagi nanti ingin membantu anak yatim tapi menyiksa anak yatim halus anak yatim itu punya tugas belajar suatu ketika kita datang ke satu orang yang memang orang itu baik cuman kan belum punya ilmu jadi mengundang anak yatim dari perjalanan yang jauh ada berapa kilo sehingga perjalanan berapa jam hampir satu jam setengah mengundang anak yatim untuk apa untuk makan anak yatim diundang untuk makan saya tanya pulang dikasih berapa antara 50 100 ribu per anak perjalanannya hampir 2 jam PP 4 jam di sini 1 jam setengah hari dia pengurusnya pun sebetulnya nggak mau membawa anak yatim ke situ kenapa pasti belajarnya yang rusak kedua anak yatim juga capek melakukan perjalanan kenapa kok memaksa kita memasukkan anak yatim ke rumah kita kalau mau membantu kirim duitnya ke sana lebih manfaat jangan sampai masuk wilayah sombong kita wah datangnya anak yatim beri ke sana karena mereka punya tugas belajar dan mereka mau datang itu karena mengharap duit 50 ribu tadi kalau tidak didatangi tidak dikasih Masya Allah kasihan banget anak yatim untuk mendapatkan 50 ribu harus membuang 5 jam ke rumahnya Pak Haji dan Bu Haji tadi itu tolong ini berbuat baik dengan anak yatim dengan hati sempurnakan kita memberi anak yatim sempurnakan datangkan uang kepada mereka harta kepada mereka rawat mereka muliakan mereka bukan kita siksa bahasanya untuk mendoakan biar rumah ini berkah memang kalau dari jauh tidak bisa berkah kecuali anak yatimnya tetangga rumah kita okelah okay mungkin tempatnya anak yatim sangat sempit yuk makan di rumah saya yang gede oke lah ikut tapi kadang dari tempat yang jauh maksudnya ayo kita berbuat dengan anak yatim berbuat baik dengan anak yatim dengan hati yang sesungguhnya ini perlu renungan hal-hal semacam ini dan ingat siapapun lihat yang peduli dengan anak yatim Allah tidak akan membiarkan anak-anaknya dan bukan anak yatim termasuk di dalamnya adalah orang lemah, orang fakir intinya adalah hati yang hidup dengan orang-orang lemah sebagian orang berkata anak yatim banyak yang nakal, bandel dan sebagainya jawabannya adalah iya benar bagaimana tidak bandel anak yatim sekarang ini kenapa? bapak ibunya meninggal terus kita tidak merawat dia Sebetulnya bukan nakal anak yatim karena apa bapak ibu yang nggak ada nggak ada yang ingatkan dia. Tugas kita bersama untuk menjadikan mereka tidak nakal. Jangan langsung di stempel anak yatim nakal anak yatim bandit. Tidak, dia bandel dia nakal karena selama ini tidak ada yang merawatnya, tidak ada yang mendidiknya. Di pesantren ada banyak anak yatim. Tapi tidak ada yang diyatimkan. Kita semua bapaknya, para sesepuh adalah orang tuanya nggak ada satupun yang diyatim-yatimkan mereka dan sengaja tidak kita pisahkan anak yatim biar mereka sama dengan yang lainnya jangan sampai merasa minder atau merasa berkecil mereka me me dikatakan yatim diem karena memang yatim tidak berani berkecap apa-apa sebetulnya dia pengen seperti yang lainnya dan termasuk mohon maaf kalau seandainya ada bantuan untuk anak yatim jangan digunakan untuk yang lainnya maka sekaligus kami informasikan ada bapak santren pasti nyampe ke anak yatim makanya yang membantu ke pondok nanti termasuk bagian merawat anak yatim karena apa? imam kita <laughs> Imam Syafi'i yatim Nabi Muhammad yatim kok tidak nakal? <laughs> maka ayo kita semuanya peduli ini adalah menghidupkan renungan sesaat saja nanti lanjutkan renungan kita dan esok hari kita akan mencoba merenungi urusan kita dengan sama dengan orang yang lainnya Ingat innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim roh. Ayo hidupkan hati kita urusan dengan anak yatim, pandang mereka dengan kasih sayang. Sampai dikatakan mengusap kepalanya. Kemudian mendekatkan dia ke rumah kita, kita usap kepalanya, kita beri makan seperti yang kita makan, kita beri baju seperti yang kita pakai, itu melembutkan hati. Dan anak yatim bukan hanya disantuni setahun sekali. Ini adalah hal yang baik, tapi kalau menjadi budaya menjadi tidak baik. Budaya yang enggak dilanjutkan menyantuni anak yatim sebulan sekali di bulan Muharram dikasih duit 100 ribu 100 ribu untuk satu tahun dibelikan garam gitu kan. suruh ngemut garam apakah tidak boleh menyantuni di bulan Muharram? boleh karena akan tapi apa? tujuannya adalah untuk diperkenalkan kepada orang bahwasanya di tempat ini ada anak yatim hei hamba Allah mana yang mengambil anak yatim hei yang saya mengambil anak yatim siapa? untuk mendapatkan surga sehingga ada kesinambungan pendidikan untuk dia dan kami ingatkan bahwa kalau sudah merawat anak yatim tolong jangan hanya merawat urusan dohirnya saja tapi ingat batinnya harus kita pikirkan banyak orang tertipu lah ini permasalahan nggak punya ilmu membiayai anak itu kan sendiri-sendiri bu ya oh enggak kalau anak yatim seandainya dia bodoh tidak punya ilmu kalau berbuat jahat paling dia nyuri, nyuri cemuran nyuri mangga tapi setelah kita sekolahkan tinggi-tinggi tidak dikenalkan Allah kalau berbuat jahat tabungan dosa yang sangat banyak buat ente yang ngasih bantuan kepada dia maka jangan membantu anak yatim kecuali anda utamakan bagaimana selamat urusan akhiratnya terlebih dahulu kenal Allah kalau tidak anda bawa ke sana anda daftar dosa anda membekali dosa anda membekali cara untuk melakukan kemaksiatan karena apa? selagi tidak kenal Allah mudah sekali bermaksiat dengan pangkat yang ia dapat jabatan yang ia dapat keahlian yang mereka dapat untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah, kemudian setelah itu kalau anda punya anak kalau anda punya anak ingin sukses kita harus mencari pertolongan pertolongan dari bangsa manusia boleh tapi tidak ada yang bisa mengalahkan pertolongan dari Allah pertolongan dari Allah Bagaimana pertolongan dari Allah? Nah, Allah fi onil amdi maka dan amtu fi oni akhihi. Allah akan memberikan pertolongan kalau seorang hamba itu memberikan pertolongan kepada orang lain. Kita punya anak, ambil orang fakir, anak yatim. Anda biayai, Anda sekolahkan sampai tuntas. Seperti Anda biayai anak Anda, maka Allah yang menjadikan sukses anak Anda. Jangan sekedar memberikan santunan setahun sekali, Oh, kita berani kok memberikan mengundang bimbel, bimbingan belajar, kursus, segala macam jutaan habis-habisan. Komputer sempat. Itu adalah pertolongan selain dari Allah. Pertolongan yang paling dasar dari Allah. Ambil pertolongan dari Allah. Ambil mereka. Rawat mereka. Didik mereka. Beri makan seperti kita beri makan anak-anak kita. Maka yang akan menolong kita adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah Allah yang menolong tidak akan ada yang bisa menggagalkannya maka kami himbau kepada semuanya ayo peduli dengan hal-hal semacam itu maka kami ajak setelah itu ayo kita berkiprah berjuang kalau memang anak yatim dibawa ke rumah kita mungkin susah karena sekarang ini banyak rumah tidak sehat justru mungkin tambah rusak di rumah kita kenapa? kita sibuk hanya kita kasih HP dan televisi yang dua-duanya adalah alat untuk rusak secepat-cepatnya maka paling tepat adalah anda perhatikan jika ada di rumah di kiri kanan rumah anda ada anak yatim dan pering anda rayu dia apakah dia mau untuk kita pondokkan kita hantarkan ke tempat yang baik anda rayu anda kirimkan sebesar apapun biayanya itu adalah surga buat anda bukan hanya sekedar kasih santunan beras 5 kilo 5 kilo buat satu tahun nggak cukup 50 ribu buat satu tahun nggak cukup akan tapi kita ambil kita masukkan ke pesantren kita didik maka ketahuilah yang akan ditolong oleh Allah pertama adalah anak kita bukan saja anak natim nanti kita kembangkan kepada orang fakir dan seterusnya intinya hidup hati tadi bagaimana hati kita hidup jangan sampai kita biarkan saja melihat orang nangis orang kadang kita melihat orang terluka orang sakit melihat orang sudah kebal hati kita nggak terenyuh hatinya kita sering mati hati kita mungkin lagi makan es krim sama anak kita lab lab lab lab lab ada anak kecil di samping yang lihat mulai tadi bengong kita tidak sadar karena hati kita sudah mati hati kita sudah mati baik mari kita hidupkan hati kita dengan renungan pada seperti malam ini kemudian setelah itu kami ajak Al-Bahjah ada pesantren dan itu pesantren bukan pesantrennya orang melarat dan bukan pesantrennya anak yatim juga biarpun di dalamnya banyak anak yatim juga akan tapi di situ pesantrennya orang yang ingin belajar agama dengan baik dan benar dan di situ kita kumpulkan para pejuang-pejuang untuk bisa berjuang di dalamnya dan kalau anda ikut bergabung di dalamnya anda pun juga ikut menyantuni anak yatim tapi tidak di yatim yatimkan di sana bapaknya adalah semua para sesepuh di situ juga ada anak fakir di situ juga anaknya ulama di situ juga anaknya tokoh jadi bermacam-macam orang yang ada di situ. Jadi kita membantu di situ, kita akan membantu semuanya insya Allah. Jadi kami himbau dan semakin tahun semakin banyak siswanya dan semakin alhamdulillah juga semakin banyak yang berjuang dengan kita. Maka renungan ini kami arahkan ke sana agar apa? Ada amal nyata nanti. Amal nyata jadi kita membantu pesantren misalnya pesantren di mana saja sebetulnya anda bisa membantu pesantren selama Anda bantu anak yatim panti asuhan yang selama ini bantu teruskan jangan berhenti maksudnya yang kami tawarkan tambahan tambahan program ayo sambung program ke sana silahkan dan ingat janji Allah kalau anda tulus Allah tidak akan biarkan anak-anak anda Allah tidak pernah ingkar janji dan tidak ada yang luput dari pandangan Allah semua kebaikan yang anda lakukan itu Allah lihat baik inilah nah kalau sudah begitu semakin hari semakin lembut hati kita menghidupkan renungan semacam ini insya Allah kita lanjutkan nanti renungan yang akan datang tidak tahu siapa yang akan kita perhatikan nanti hari ini adalah kita dengan anak yatim dan ingat perhatikan orang di kiri kanan kita di kiri kanan kita hidupkan hati kita anak yatim mereka tidak pernah dipeluk bapaknya mungkin tidak pernah dipeluk ibundanya tidak pernah merasakan sentuhan tangan ayahandanya pandang mereka dengan kasih sayang dan jangan sekali-kali berbuat dolim dengan anak yatim ketahuilah kalau kita berbuat dolim kepada anak yatim hukumannya besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan ingat Allah pun juga bisa meyatimkan anak-anak kita dalam waktu singkat ini saja mari kita melakukan ibadah lanjutan yaitu sholat tasbih kemudian berzikir dan setelah itu mohon dilanjutkan tafakurnya dan ikut ibadahnya setelah selesai bukan harus bubar kita lagi bisa bertahan di masjid bisa bertahan di masjid dan himbauan kami lagi untuk mencari kemuliaan Lailatul Qadar jangan hanya di hari ganjil hari ganjil itu memang begitu ulama mengatakan lebih banyak diharap di hari ganjil akan tapi di hari genap pun bisa saja Lailatul Qadar hajat kita banyak banyak hajat kita kalau minta dikabul Allah jangan milah-milah harinya bagaimana kalau Allah sudah berjanji mengkabul nak besok malam besok malamnya nggak datang kita dan alhamdulillah budaya di sini sudah kita kita kita biasakan ada sebagian masjid itu ada masjid yang budayanya budaya 21-an budaya 23-an budaya 25-an coba kalau masjid sudah ada budaya begitu yang sudah tanggal 21 nggak mau hadir tanggal 23 pasti sepi Alhamdulillah di sini tidak tidak ada hari ganjil dan genap dan begitulah Nabi mengatakan 10 akhir semuanya digarap oleh Nabi 10 akhir Ramadan tidak dipilah dan dipilih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 به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفذه به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفذه به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفذه به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى أهل الأطهار وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفذه به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله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 محمد وعلى اهل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله lembutkan hati kami ya Allah lembutkan hati kami ya Allah agar kami bisa memandang sesama kami dengan kasih sayang ya Allah agar kami tidak berbuat zalim agar kami tidak berbuat zalim kepada siapapun ya Allah lembutkan hati kami wahai zat yang menguasai hati kami karena kekerasan hati kami, kami sering berbuat zalim kepada siapapun yang bersama kami. Sesaat kami ngomong kasar kepada orang tua kami. Sesaat kami berbuat kasar kepada pasangan kami. Sesaat kami berbuat kasar dengan pembantu di rumah kami. Sesaat kami tidak peduli dengan anak yatim dan orang fakir karena hati kami keras ya Allah. Malam ini kami mohon pandang hati kami dengan kasih sayangmu ya Allah Lembutkan hati kami ya Allah Lembutkan hati kami ya Allah Agar hati kami menjadi hati yang penuh kasih ya Allah Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada siapapun dari bangsa manusia ya Allah Ya Allah lindungi kami Ya Allah lindungi perilaku kami dari berbuat zalim Jauhkan dari berbuat zalim dan kami mohon ya Allah siapapun yang pernah kami zalimi ya Allah kami mohon angkat derajat mereka siapapun yang pernah kami sakiti angkat derajat mereka ampuni mereka dan ampuni kami ya Allah dan kami mohon lapangkan hati kami jadikan hati kami hati yang mudah memaafkan kepada siapapun ya Allah jauhkan kami dari dendam di hati kami jauhkan kami dari dendam di hati kami dendam yang menjadi sebab kami semakin sakit dendam yang menjadi sebab kami semakin jahat kami mohon jauhkan kami dari mendendam kepada sesama kami maka kami mohon mohon ya Allah jika ada orang berbuat zalim kepada kami jika ada orang berbuat aniaya kepada kami jika ada orang berbuat salah kepada kami dia yang salah kepada kami itu ya Allah jangan hukum mereka ya Allah karena mereka umat kekasihmu Nabi Muhammad jangan seksa mereka ya Allah ampuni mereka ya Allah yang telah berbuat zalim kepada kami ampuni dan berikan kesadaran ya Allah Allah dan jangan sisakan dendam di hati kami ya Allah ampuni mereka ya Allah berikan kesadaran ya Allah jangan hukum mereka ya Allah ya Allah kami ingin tidak berbuat dolim ya Allah kami ingin selalu bisa berbuat baik dengan sesama kami dan kami mohon ya Allah ampuni orang tua kami guru-guru kami berikan kasih sayangmu kepada mereka dan kami mohon wahai yang maha tahu tentang perilaku kami ampuni segala dosa kami ya Allah malam ini kami datang ke tempat ini ya Allah kami memohon kepadamu ya Allah ampuni segala dosa kami ya Allah kami takut dosa ini kami bawa ke alam barzah ya Allah setiap saat kami melakukan dosa ya Allah Sesaat dosa dengan mata kami ya Allah Mata kami sering melihat yang haram, kadang haram di pinggir jalan, kadang haram di televisi, kadang haram di HP, kadang haram-haram datang ke mata kami. Sungguh satu keharaman cukup ya Allah jika engkau hendak menghancurkan mata kami. Tapi kami mohon ampuni mata kami dan jaga ya Allah Jangan kau hancurkan mata kami yang telah bermaksiat ini Kami mohon ampuni mata kami ya Allah Dari mata inilah ya Allah segala macam kemaksiatan akan datang ya Allah Jaga mata kami ya Allah Jaga telinga kami Ampuni dosa mata kami Jauhkan telinga kami dari mendengar yang haram Jauhkan lesan kami dari berucap yang haram Jauhkan anggota tubuh kami dari segala yang kau haramkan syahwat kami ya Allah syahwat kami ya Allah jauhkan kami dari melampiaskan syahwat dengan cara yang haram hina dan kau hinakan jauhkan kami semua dari zina yang busuk hina dan kau hinakan itu ya Allah jauhkan kami anak keturunan kami keluarga kami dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah zina yang busuk zina yang menjadi sebab kesengsaraan di dunia dan di akhirat kami mohon jauhkan kami dari kehinaan zina dan kami mohon wahai zat yang maha pengampun engkau maha tahu jika ada di antara yang hadir di sini atau yang mendengar suara ini ada hambamu ya Allah yang masa lalu mereka buruk yang masa lalu masa lalu mereka jelek jika ada di antara mereka ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina Kami mohon wahai yang maha kasih Engkau telah bawa mereka ke tempat mulia Ampuni dosa masa lalu mereka ampuni dosa zina mereka ampuni ampuni ampuni ampuni ampuni ampuni ya Allah dan tutup aib mereka ya Allah sehingga di dunia tidak terhinakan tutup aib mereka di akhirat hingga tidak kau hukum lagi ya Allah sungguh bagimu mudah untuk memaafkan mereka dan sungguh bagimu mudah untuk mengirim yang mengirim yang, yang halal untuk mereka ya Allah Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah Jauhkan kami dari yang haram Ya Allah jauhkan kami ya Allah dari sebab-sebab kehinaan Jauhkan kami dari makan riba Jauhkan kami dari mengambil hak orang lain Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada anak-anak yatim ya Allah Hidupkan hati kami ya Allah ah, agar kami bisa berkasih sayang dengan anak yatim dan kami mohon ya Allah jika ada di antara yang hadir di sini yang pernah berbuat zalim kepada saudaranya yang yatim atau anaknya yang yatim atau anak asuhnya yang yatim kami mohon ya Allah hentikan dari kehinaan itu ya Allah. Berbuat kepada dolim kepada anak yatim adalah kezaliman di atas kezaliman. Sungguh kami tidak rela. Jika ada hamba yang telah kau kirim ke tempat mulia ini lalu kau masukkan ke nerakamu, maka kami mohon jika ada di antara yang hadir di sini adalah hambamu yang permohon pernah berbuat dolim kepada anak yatim, detik ini juga angkat ya Allah hentikan dari kezaliman itu ya Allah. dan ya Allah gantilah dengan kasih sayang ya Allah ganti dengan kasih sayang dan cinta kepada anak yatim dan kami mohon ya Allah jadikan kami Allah hamba-hamba yang mampu merawat anak yatim mendidik anak yatim Jika kami lemah berikan kekuatan Jika kami rizki kurang rizki berikan kecukupan Dan kami mohon ya Allah Ya Allah jadikan kami kelak bersanding dengan kekasihmu Nabi Muhammad Karena kami merawat anak yatim Karena kami mendidik anak yatim ya Allah Dan kami mohon ya Allah Ampuni orang tua kami, guru-guru kami ya Allah Dan ampuni kami semua Dan kami mohon jaga anak-anak kami ya Allah Anak kami saat ini kami lihat mereka dengan hati kami Anak kami yang nomor satu Ya Allah Dia ya Allah Anak kami yang nomor dua ya Allah Dia ya Allah Anak kami yang nomor tiga ya Allah Dia ya Allah Anak kami yang nomor empat ya Allah Anak kami yang nomor lima ya Allah Anak kami yang nomor enam ya Allah Anak kami yang nomor tujuh ya Allah Itu yang aku lihat ya Allah Yang kami lihat anak-anak kami itu ya Allah Jaga mereka semua ya Allah kami mohon di malam mulia ini Allah jaga anak-anak kami semua itu ya Allah. Muliakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah. Jauhkan mereka dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jadikan mereka anak yang mengembirakan orang tua mereka ya Allah. Jadikan mereka anak di kedepan hari yang bisa berbakti kepada orang tua mereka, berbakti pada guru-guru mereka dan berbakti kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah jangan hinakan kami dengan kehinaan anak-anak kami. Kami ingin anak kami mulia mulia dan kami ingin mulia ya Allah Ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami ya Allah Jauhkan kami dari berbuat zalim kepada pasangan kami ya Allah Jika ada di antara yang hadir yang sering berselisih faham cekcok dengan pasangannya Malam ini juga ya Allah kami mohon ya Allah ganti dengan keindahan, ganti dengan keharmonisan, ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Jangan sampai ada wanita yang ada di sini, wanita yang durhaka kepada suaminya. Jangan sampai ada suami yang ada di tempat ini berbuat zalim kepada istrinya. Kami tidak ingin ada kehinaan terjadi kepada mereka. Kami ingin mereka kau mudahkan untuk segala kebaikan ya Allah. Ya Allah, Ya Allah Dan kami mohon Ya Allah, Ya Allah Yang sempit rizki lapangkan dengan rizki yang halal penuh berkah Yang sakit sembuhkan Yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami dan kami mohon ya Allah apapun yang kau berikan kepada kami jadikan itu sebab kami mulia di dunia dan di akhirat kami mohon ya Allah jika ada hambamu yang kau beri kekayaan yang datang ke tempat ini jadikan mereka orang kaya ahli surga yang bisa berbuat baik dengan hartanya ya Allah jika ada pejabat yang datang pada malam ini jadikan mereka pejabat ahli surga yang bisa menggunakan jabatannya untukmu ya Allah yang kau beri yang beri yang punya ilmu yang datang ke tempat ini jadikan mereka ahli ilmu yang ahli surga ya Allah yang bisa menggunakan ilmunya untuk kemuliaan di akhirat nanti ya Allah engkau sungguh maha kuasa ya Allah dan kami mohon ya Allah siapapun yang telah berjuang bersama kami dan engkau maha tahu siapa mereka yang telah berjuang bersama kami berikan ketulusan keikhlasan ya Allah angkat derajat mereka berikan kepada mereka dengan segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah untuk diri dan keluarga mereka semua dan kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami dan jadikan kami bersama mereka dan kami mohon ya Allah ya Allah sungguh amat banyak dosa kami Kami tidak bisa menghitung satu-satu ya Allah. Satu demi satu kami tidak mampu. Teramat banyak dosa kami. Kami mohon ampuni dosa kami. Yang kami tidak bisa menghitungnya akan tapi Engkau Maha Tahu ya Allah. Dosa kami ya Allah. Kesalahan kami ya Allah. Ampuni wahai Zat yang Maha Pengampun. Ampuni, ampuni, ampuni. Jangan cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami ya Allah. Jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah Kami takut sakaratul maut melihat neraka ya Allah kami takut setelah mati di sana tersiksa ya Allah Kami takut di padang mahsyar membawa dosa ya Allah Kami takut di siratul mustaqim kecebur ke neraka jahannam ya Allah Maka saat ini ya Allah wahai yang maha kasih Engkau telah berjanji mengampuni dosa kami sebesar apapun dosa kami Maka ampuni ya Allah Ampuni kami ya Allah ampuni dosa kami ya Allah dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba yang masih dalam kubang kehinaan mungkin masih di kubang riba mungkin masih berbuat zalim kepada saudara mungkin masih dalam macam-macam kehinaan kami mohon angkat detik ini juga engkau maha kuasa engkau maha kuasa untuk mengangkat mereka angkat mereka ya Allah jauhkan kami dari kubang kehinaan itu dan kami mohon ya Allah ada satu dosa ya Allah ada satu dosa ya Allah yang kami sering melakukannya sementara kami tahu kalau itu dosa bahkan kadang kami melakukan dosa itu kami sadar kalau itu dosa ya Allah Alangkah kerasnya hati kami maka kami mohon ya Allah jauhkan kami dari dosa-dosa itu ya Allah yang Engkau Maha tahu ya Allah jauhkan kami dari dosa-dosa itu ya Allah ya Allah ampuni kami ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah mati dalam keadaan iman dan kami mohon ya Allah jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah jauhkan kami dari perselisihan dan jauhkan kami dari kebencian kami ingin hidup indah dengan cinta di antara kami tidak ada perasaan keburuk di antara kami yang ada hanya cinta dan cinta dalam keindahan berikan kepada kami semua khusnul khatimah khusnul khatimah ya Allah khusnul khatimah dan berikan kepada kami lailatul qadar berikan kepada kami pengampunan berikan kepada kami rahmatmu berikan kepada kami kemudahan darimu ya Allah berikan kepada kami semua khusnul khatimah setelah panjang umur ya Allah mati dalam keadaan iman iman iman dan kami mohon ya Allah jadikan ucapan kami di akhir hayat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 ستقبل من بركة الفاتحة بسم الله الحمد لله يا سلام Sadari nikmat besar kita bisa sholat malam berkumpul di sini jauh dari maksiat kita syukuri agar ditambah nikmat tersebut agar semakin nikmat saat ibadah sujud syukur Sarva